Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan eh, pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan al-khas ya, dalam sub pembahasan uh, eh, al-mukhassisul munfasil. Pengkhusus yang mengkhususkan uh, dalil atau kalam ucapan yang sifatnya munfasil, dia terpisah sendiri atau berdiri sendiri. Nah, dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang uh, eh, at taksis bisyara' at-takhsis dengan syariat yaitu Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, ijma' dan qiyas. Nah, nah pada pertemuan yang telah berlalu telah kita jelaskan uh, tiga contoh yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Nah, terakhir tentang taksisul kitab bil ijma'. Berikutnya kata beliau rahimahullah, "Wa mithalu takhsisil kitab bil qiyasi qauluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Surat An-Nur ayat 2 khusso bi qiyasil abdi zani alal al-amati fi tansifil 'adabi wal waliktisaru 'ala khamsina jildah <coughs> alal al-mashhur. Nah. Kata beliau contoh takhsisul kitab bil qiyas. yakni Alkitab yang dimaksud di sini adalah ayat-ayat suci dari Al-Qur'an. Ya. Beliau bawakan contoh bagaimana ya kias analogi itu bisa mengkhususkan ayat yang umum. Nah, boleh kasih contohnya. Adapun tentang uh, definisi kias nanti akan datang di pembahasan berikutnya insya Allah taala. Apa itu ijma, apa itu kias, apa itu ijtihad, apa itu uh, apa namanya uh, dalil dan seterusnya akan dibahas oleh beliau rahimahullah taala. Nah, baik. Kata beliau, contohnya adalah firman Allah dalam surat An-Nur ayat 2. Firman, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 2. Allah berfirman, Az-zaniyatu zani Perempuan pezina dan laki-laki pezina. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Maka cambuklah mereka, cambuklah setiap di antara mereka, yakni perempuan maupun laki-lakinya, mi'ata jaldah. Sebanyak seratus kali cambukan. Sebanyak seratus kali cambukan. az berlaku umum. az wazani Ini umum. Perempuan pezina atau laki-laki pezina. Nah, apa hukumannya? Hukumannya adalah dicambuk sebanyak seratus kali, kemudian di, eh, di diasingkan tagrib, tagribu am, diasingkan selama satu tahun dari tempat tinggalnya ya tidak boleh dia tinggal di situ di, harus di, di, di, dikucilkan harus di diboikot tinggal di uh, tempat lain jangan tinggal di situ nah ini menurut pendapat jumhur ulama adapun pendapat alimah Abu Hanifah rahimahullah taala beliau mengatakan ya tagribu am itu tergantung pada kebijakan pemerintah penguasa kalau penguasa melihat harus di di asingkan selama setahun ya diasingkan kalau enggak ya tidak nah tapi jumhur ulama dalam madhab uh, eh, alimah Malik alimah Syafi'i dan alimah Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mereka menyebutkan bahwasanya uh, dicambuk 100 kali, setelah itu apa? Diasingkan dari tempat tinggalnya. Ini hukum ini berlaku bagi perempuan dan laki-laki pezina atau ketahuan kedapatan berzina kalau mereka ini adalah seorang yang masih belum menikah. Ya, entah itu perawan, bujangan, ya, atau yang semisal dengannya. Mereka belum menikah. Ya, kalau sudah menikah, nah bukan bukan jilid lagi, bukan dicambuk lagi, tapi dia apa? Dirajam sampai mati. <coughs> nah, baik. Jadi ayat ini berlaku umum pezina perempuan maupun laki-laki, baik itu orang yang merdeka ataupun orang yang ditawan atau e, hamba sahaya. Nah, makanya kata beliau berikutnya ayat ini khusso biqiyasil abdi zani 'alal amati fi tansifil 'adabi wal iktisaru ala khamsina jaldah al mashhur. Kata beliau, ayat ini surat An-Nur yang berlaku umum tadi berlaku baik untuk orang merdeka ataupun hamba sahaya, ya. Berlaku umum tapi dikhususkan. Ya, kata beliau, khussa di, dikhususkan dengan dikiaskannya hamba laki-laki, ya budak bud, eh, hamba sahaya laki-laki yang berzina dikiaskan dengan hamba sahaya perempuan. Ya. Dalam masalah apa? Dalam masalah fi tansifil adab. Dalam uh, tansif. Dari kata nisfun setengah. Eh, tansif itu uh, apa namanya? dibagi dua apa namanya azabnya, hukumannya. Kalau tadi kan 100 cambukan. Ya, kalau dibagi dua, ya 100 bagi dua tinggal berapa? Sisa 50 ya wal iktisaru ala khamsina jalda dan dicukupkan hanya 50 cambuk saja menurut pendapat yang masyhur maksudnya begini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah uh, dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 25 ya pembahasan kita surat An-Nur ayat 2 ya ya itu asal pembahasan kita yang bermana umum baik sekarang kita loncat ke surat An-Nisa ayat 25 Allah berfirman, "Faida uhsinna fa in atai ataina bi fahishatin fa'alaina fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati Kalau mereka uhsinna, muhsan, kalau mereka itu adalah orang-orang ya eh, fa in ataina bi fahishatin fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati Ya. Kalau eh, wanita-wanita ya budak-budak perempuan itu melakukan fahisyah, perbuatan zina, maka fa'alaihinna nisfu ma'alal dan azab. Bagi mereka setengah dari uh, azab yang dikenakan pada muhsanat. Nah, jadi kalau uh, apa namanya? hukumnya 100 kali cambukan ya khusus budak perempuan atau nah dalil dalam surat An-Nisa ayat 25 itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan azabnya atau eh, apa namanya dicambuknya hanya 50 kali. Nah, baik Perhatikan. Untuk budak perempuan. Ya, untuk budak perempuan. Sedangkan budak laki-laki, ini hamba sahaya laki-laki tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Nah, kalau begitu, kata beliau, budak laki-laki atau hamba sahaya laki-laki yang berzina, ya, itu hukumannya dikiaskan dengan apa? Budak atau hamba sahaya perempuan. Hamba sahaya perempuan itu hukumannya berapa kali cambukan? 50 kali cambukan berdasarkan ayat dalam surat An-Nisa ayat 25. Ya, berarti kalau kita lihat surat An-Nisa ayat 25 ini mengkhususkan Eh, firman Allah dalam surah An-Nur ayat 2. Tapi pembahasannya hanya apa? Hamba saya perempuan saja. Ya. Sedangkan hamba sahaya laki-laki tidak disebutkan. Makanya kata kata beliau, ya para ulama mengkiaskan hamba sahaya laki-laki itu dikiaskan, disamakan, dianalogikan dengan hamba sahaya perempuan dalam urusan apa? Dalam urusan hukuman. Kalau mereka berzina, yaitu hanya 50 kali saja. Nah, hanya 50 kali saja. Baik. Masya Allah Ta'ala. Ini uh, dikiaskan antara hamba sahaya laki-laki dengan hamba sahaya perempuan. Karena uh, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 25 itu tidak ada penyebutan hamba sahaya laki-laki. Yang disebutkan hanyalah hamba sahaya perempuan. Nah, kata para ulama, hamba sahaya laki-laki itu dikiaskan dengan hamba sahaya perempuan berarti hukumannya kalau mereka berzina 50 kali cambukan. Nah. Baik. Sekarang kita kembali pada surat An-Nur ayat 2 tadi. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Laki-laki pezina, afwan, perempuan pezina dan laki-laki yang pezina, yang berzina, maka cambuklah setiap di antara mereka berdua itu sebanyak 100 kali cambukan. Ini apa tadi? kalau mereka belum meni kalau mereka belum menikah. Nah, taib dan berlaku umum, baik dia orang yang merdeka atau dia seorang budak. Ya, ini awalnya umum. Kemudian dikhususkan, dikhususkan apa? Itu berlaku hanya untuk orang yang merdeka saja. Adapun kalau dia budak atau hamba sahaya, maka hukumannya hanya 50 kali cambukan saja. Nah, apa pengkhususnya? Pengkhususnya adalah kias. Ya, dikiaskan. Nah, pengkiasan Eh, budak laki-laki yang berzina itu dikiaskan hukumannya dengan budak perempuan yang berzina. Adapun budak perempuan yang berzina, ya, kenapa dikhususkan 50 kali? Itu bukan karena kias, tapi karena ayat tadi, ayat surat, surat An-Nisa ayat ayat 25. Nah, semoga dipahami ya. Ya, kesimpulannya surat An-Nur ayat 2, ya, surat An-Nur ayat 2 yang bermakna umum itu dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 25. Nah. Surat An uh, surat An-Nur ayat 2 itu berlaku bagi orang yang merdeka. Dikhususkan. Nah, ada pengkhususnya. Karena orang yang tidak merdeka alias budak hamba sahaya itu cambukannya hanya berapa? Hanya 50 kali saja. ya. Akan tetapi dalam surat An-Nisa ini disebutkan hanya hamba sahaya perempuan saja. Tapi bagaimana dengan hamba sahaya laki-laki? Hamba sahaya laki-laki dikiaskan, dianalogikan dengan hamba sahaya perempuan. Maka dengan ini para ulama mengambil contoh ya Al-Quran atau ayat-ayat suci Al-Quran yang berlaku umum itu terkadang juga bisa ditaksis, dikhususkan dengan dengan kias. Nah, masya Allah taala. Ya. Baik, berikutnya kata beliau rahimahullahu taala Wa mithalu takhsisis sunnati bil kitab. Ini kebalikannya. Ya. Tadi uh, pembahasan kita tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat-ayat suci Al-Qur'an ya atau secara global dulu saya sebutkan dalil itu yang disepakati oleh ulama ada empat Al-Quran, sunnah Nabi, Al-Quran maksudnya ayat-ayat suci Al-Quran, sunnah Nabi maksudnya hadis-hadis Nabi SAW, kemudian ijma, kesepakatan ulama, dan yang keempat, kias. Keempat, kias. Walaupun ada sebagian ulama menolak kias, nanti akan datang insya Allah ta'ala penjelasannya. Nah, ini empat dalil yang disepakati dalam dalam agama kita. Inilah yang disebut dengan syariat dalam pembahasan ini. Nah, taib. Pembahasan pertama tentang Alkitab yaitu Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran yang umum dari ayat-ayat suci Al-Quran ini itu bisa dikhususkan dengan ayat juga, bisa dikhususkan dengan hadis, bisa dikhususkan dengan e, ijma dan bisa dikhususkan dengan dengan kias. Ya, berarti ayat suci Al-Quran bisa di, di, bisa dikhususkan dengan empat dalil ini. Nah, baik. Sekarang kita pindah dalil yang kedua yaitu as-sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik hadis-hadis Rasulullah atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bisa di, dikhususkan dengan Al-Quran, ya, dikhususkan dengan dengan sunnah. Demikian pula dikhususkan dengan ijma, ya, dan dikhususkan dengan kias akan datang nanti insya Allah taala. Nah, penjelasannya. Nah, kita ambil contoh yang pertama atau pembahasan berikutnya. Wa mithalu takhsisis sunnati bil kitab. Contoh pengkhususan sunnah, yakni hadis-hadis Nabi yang berlaku, yang bersifat umum, dikhususkan dengan bil kitab, dikhususkan dengan alkitab, yaitu dikhususkan dengan ayat. Contohnya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala eh, eh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Sabda Nabi Beliau bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini berlaku umum. Ya. Kata beliau, khussa biqaulihi ta'ala. Ini dikhususkan ya yang tadinya umum, berlaku umum, dikhususkan, ditaksis, dikhususkan dengan apa? Dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 29. Allah berfirman, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْتُونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Allah berfirman, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Rasulullah haramkan. Dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Siapa yang dimaksud? Minalladzina utul kitabah dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab. Ahli Alkitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun sampai mereka mau membayar jizyah, membayar upeti ya dengan tangan mereka yakni bayar bayar membayar uh, upeti atau jizyah ya wahum sagirun dalam keadaan mereka itu adalah orang-orang yang hina merendahkan diri terhadap Islam. Baik, perhatikan. Tadi hadis Nabi berlaku umum. Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk perangi manusia. Ini berlaku umum. Siapa yang tidak mau beragama dengan agama Islam maka diperangi sampai mereka mengucapkan apa? Syahadat Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini berlaku umum. Ya, berlaku umum. Tapi kemudian apa? Ditaksis, dikhususkan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah. Ya, mereka tidak diperangi, yaitu ahlul kitab tidak diperangi. Ya, walaupun mereka tidak mau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka nggak mau mempersaksikan, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, kalau mereka tidak mau, tapi harus apa? Harus bayar jizyah, bayar upeti setiap tahun kepada eh, orang-orang uh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penguasa kaum muslimin. Nah, tapi perhatikan ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis tadi berlaku umum tapi ditaksis dikhususkan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 29. <coughs> nah, kalau mereka bayar jizyah, kalau nggak bayar jizya, nggak mau bayar jizya, tidak mau beriman, tidak mau bayar jizya, maka mereka diperangi. Baik. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ini khusus untuk ahlul kitab saja? Ya, saya sudah sebutkan tadi ahlul kitab kalau disebutkan ahlul kitab, maka yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi ada Taurat, ya, orang-orang e, Nasrani ada Injil. Nah, tapi bagaimana dengan uh, selain mereka? Bukan Islam, tidak beragama Islam, tapi bukan juga Yahudi, bukan pula Nasrani. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Salih al uthamin rahimahullahu taala, ahlul kitab itu dikhususkan dengan ayat ini. Jadi mereka tidak diperangi kalau mereka tidak mau beriman, tidak diperangi kalau mereka mau bayar bayar jizyah. Nah, demikian pula selain mereka seperti orang-orang Majusi Ya disebutkan dalam eh, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, hadis sahih yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tidak memerangi Majusi ya kalau mereka-mereka itu mau membayar membayar jizyah. Ya, berarti keumuman sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini berlaku umum, tapi dikhususkan dengan apa? Dengan firman Allah dalam surat Taubah, ya. Ayat yang ke-29, bagi ahlul kitab, mereka tidak diperangi kalau mereka bayar jizyah. Nah, dikhususkan. Adapun selain ahlul kitab, majusi dan yang semisal dengan mereka, ya, mereka juga di, di, di, dikhususkan atau tidak diperangi kalau mereka membayar membayar jizyah. Nah, masya Allah taala. Karena dalam hadits Nabi SAW sebutkan fa'in abau fa'in abau fa'in abau al Islama kalau mereka tidak mau atau enggan menerima Islam fakhud minhumul jizyah ambil jizyah dari mereka suruh mereka bayar upeti kalau mereka nggak mau bayar upeti juga maka diperangi nah masya Allah taala ya yeah. Kesimpulannya, keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau akan memerangi manusia yang tidak mau masuk Islam, ya, keumuman ini dikhususkan, dikhususkan orang-orang yang tidak diperangi, ya, baik itu dari kalangan ahlul kitab atau selain mereka, ya, dari kalangan majusi dan semisal dengan mereka, tidak diperangi kalau mereka bayar apa? Bayar jizyah, membayar upeti. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik, sebagian para ulama menyebutkan contoh yang lainnya. Ya, di situ nggak ada ya, yang punya kitabnya, kitab Al-Usul min Ibn Usul, matannya itu nggak ada disebutkan, tapi di sini ada disebutkan oleh e, pengarang dalam syarahnya. Sebagian ulama menjelaskan contoh yang lain, ya, e, sunnah Nabi saw Alaihi hadis Nabi saw dikhususkan dengan ayat dalam Al-Quran. Contohnya adalah uh, hadis tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah di antara isi perjanjian Hudaybiyah kalau ada orang yang beriman uh, afwan, kalau ada orang kafir Quraisy dari Mekah datang ke Madinah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus dikembalikan. Ya, itu diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan hadis ini berlaku umum. Hadis ini berlaku umum tapi dikhususkan kemudian datang pengkhusus apa pengkhususnya pengkhususnya adalah firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 surat Al-Mumtahanah ayat 10 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Wahai orang-orang beriman, kalau datang kepada kalian wanita-wanita beriman yang berhijrah kepada kalian, famtahinuhun, maka hendaknya kalian uji keimanan mereka. Allahu a'lamu biimanihin. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian tahu keimanan mereka, kalian tahu mereka adalah wanita-wanita yang beriman kepada Allah, maka jangan kalian kembalikan wanita-wanita beriman itu kepada orang-orang kafir. Berarti ya, keumuman hadis Nabi yang telah uh, mengambil perjanjian ya mempersyaratkan mengiakan syarat yang diajukan oleh orang-orang musyrik uh, Quraisy waktu itu ya syaratnya mereka minta kalau ada orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi beriman ya berhijrah datang kepada Nabi ke Madinah maka harus dikembalikan sedangkan kalau ada orang yang beriman dari kota Madinah kembali kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekkah maka tidak boleh dikembalikan Nabi iakan ini berlaku umum ya berlaku umum kemudian ditaksis, dikhususkan dengan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang telah kita bacakan tadi. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam, ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan uh, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memahami apa yang telah disampaikan. Kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.